Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Jibril adalah seorang malaikat yang kuatin yang sangat kuat Indazil Zil semakin memiliki kedudukan yang tinggi di sisi pemilik arsh yaitu Allah Muta'in sama amin dan dia adalah malaikat yang mutain ditaati sama di sana yaitu di dunia para malaikat dan amin dan dia adalah malaikat yang bisa dipercaya malaikat yang amanah dan semua malaikat amanah wa anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ra'ahu fil ufuqil mubin telah melihat Jibril di ufuk yang nyata. Wawasafahu bi annahu syadidul quwa dzumiratin fastawa. Dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan sifat Jibril di surat An-Najm Allah katakan Jibril adalah syadidul quwa, malaikat yang sangat-sangat kuat. Zumiratin mirah ada beberapa tafsir tentang makna mirah di jalan lain disebutkan makna mirah adalah kuah wa kuat berarti sama dengan ayat sebelumnya berarti ada tikrar ada pengulangan ada taukid atau mangdor hasan hmm. malaikat yang berparas tampan yang ganteng yang bagus rupanya yang rupawan yaitu Jibril. Maka di antara eh, penjelasan ahli tafsir tentang makna mirah adalah mandur hasan. Dan ayat ini dalil bahasanya malaikat adalah eh, makhluk yang kuat. Demikian juga malaikat adalah makhluk yang upawan dan bukanlah makhluk yang buruk dan berupa jelek. Fastawa lalu dia berada wa bil ufuqil a'la di atas ufuk yang paling tinggi yaitu ufuk e, matahari yaitu berada dan Jibril berada di tempat terbitnya matahari dalam rupa aslinya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Jibril dalam rupa aslinya. Ada saat Jibril ada di ufuk dan ketika itu Nabi berada di gua Hira dan di Padahal Jibril itu berada di tempat terbit matahari, namun karena demikian besarnya Jibril sampai tertutuplah dunia sampai tempat tenggelamnya matahari. Fakhara maksian mursian alaih Lalu Nabi melihat kejadian demikian mengerikan tersebut Jatuh pingsan Sumadana Fatadallah. Pemadana kemudian dana Dana bermakna kohuba Kemudian dekatlah eh, Jibril dengan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam Fatadalla Lalu semakin dekat Fakana minhu Maka jarak antara Jibril dengan Nabi kita Alaihi Wasallam Koba kausaini Koba bermakna Kodrah sekedar ke ini dua anak panah. Ini jarak yang dekat. Au adna atau lebih dekat lagi. Fa'auha ila abdihi ma'auha. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu ila abdi pada hambanya Namanya di sini tafsir jalan lain maknanya Jibril. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Jibril ma'auha apa yang Allah wahyukan, apa yang Allah inginkan. Apa yang Allah inginkan agar disampaikan Jibril kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan apa yang diwahyukan. Nah, e, untuk tafkhim, untuk menunjukkan ngerinya dan hebatnya permasalahan. Maka zabal fuadu kadzaba biman angkara. Maka hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fuad di sini maksudnya adalah hati Nabi. Maka hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah mengingkari maroa apa yang dia lihat dengan mata kepalanya berupa rupa Jibril dalam bentuk aslinya. Afatumarunahu ala mayara Apakah kalian akan mendebatnya? Berkaitan dengan apa yang dia lihat? Kalian di sini adalah orang-orang musyrik yang mengingkari kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Jibril. Walakat wahu dan sungguh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah melihat Jibril dalam rupa aslinya nazlatan ukhra. Nazlah bermakna maratan. Pada kali yang kedua, Indah Sidratil Muntaha pada saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada di Sidratul Muntaha. Ya tetap kala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dimikrotkan dan berada di langit dan Sidratul Muntaha Sidrah itu ya pohon sidr maka yang dimaksud sidratul munta ya sidra ya pohon pohon sidr yang Nabi katakan dalam hadis Isra Mi'raj daunnya besar-besar seperti telinga gajah an yaminil ars yang berada di sebelah kanan ars kenapa disebut muntaha karena la yatajawazaha ahadun minal malaikati wa ghairihim karena tempat tersebut adalah muntaha akhir akhir makhluk makhluk tidak ada satupun makhluk yang bisa melintasi melebihi tempat tersebut malaikat ataupun yang lainnya. Itu mentok paling maksimal berada di situ. Nggak bisa lebih dari itu. Maka dia disebut al-muntaha. Indah jannatul ma'wa di dekat sidur tersebut, di dekat pohon sidur tersebut. Jannatul ma'wa ada surga yang menjadi tempat kediaman. Yang berada di sana para malaikat dan uh, dan nyawa orang-orang yang roh para suhada dan orang-orang yang bertakwa. Ityam syasidrota mayersha ketika yersha sidrota menutupi pohon sidir tersebut, mayarsha apa yang menutupinya? Di tafsir jalanan dikatakan mintairin wa ghairihi. Yang menutupi pohon sidir tersebut adalah burung atau yang lainnya. Mazah wal fasaru ay minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidaklah pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyimpang wa matara dan tidak pula melampaui batas. Maknanya wa mamala tidak menyimpang pandangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari pandangan yang jadi maksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Walai jawazahu tidak pula e, melampaui batas dari apa yang diingin ingin untuk dipandang tilkal layalah di malam itu biasa menariknya, namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tolah toleh. Ya. Namun pandangan Nabi sudah tidak toleh kanan kiri. Nabi melihat apa yang beliau maksudkan untuk dilihat. Tidak kemudian telah telah ke kanan ataupun ke kiri. Padahal keadaan kanan dan kiri adalah pemandangan yang demikian menarik dan sangat indah. Akan tetapi Allah katakan keadaan Nabi pada saat itu mazhar al basar wa matara. Nah, berkaitan dengan ayat ini, maka ada yang membuat kesimpulan yang menarik Kaitan dengan ayat Mazhar wal basar wa matara ini adalah e, di antara faedah ini faedah ayat ini kandungan ayatnya adalah e, ada apa Bisa dipetik pelajaran berkaitan dengan ada bertamu. Ya, ketika seorang itu bertamu di rumah orang lain, uang tamunya demikian indah dan menarik, itu ya karena bertamu ya yang dilihat tuan rumah jangan kemudian lihat sana tuan rumahnya ngomong malah ah, tolah toleh sini ah, sambil lihat karena dan kiri rumah kok apa ya bagusnya kayak gini ah, padahal tuan rumahnya aja ngobrol ada pandangan yang dimaksudkan ada pandangan yang dituju malah matanya Ah, karena ada pemandangan demikian rupa, yang demikian menarik dan bagus, maka dilihat ah, sekitarnya kanan dan kiri. Ini bukan demikian. Nah, ada bertamu meskipun dia masuk ke satu ruangan, satu tempat yang demikian indah dan menarik, belum pernah lihat baru sekali itu, maklum. Desit. <laughs> itu adabnya adalah ya apa apa apa pandangan apa mar'i yang maksud apa pandangan yang jadi tujuannya ya dia bertamu ketemu orang ya dia ngobrol dengan ditemui oleh uh, tuan rumah ya yang dilihat tuan rumah dan malah melihat kursinya melihat mejanya lihat bunganya sebelahnya apa ada lihat apa lagi sebelahnya ada ah. dan seterusnya meskipun sebelah kanan kirinya ada pandangan yang menarik namun fokus matanya ke melihat apa yang jadi tujuan jangan telah toleh sebagaimana adab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di Sidratul Muntaha meskipun kanan kirinya ada pemandangan indah dan sangat menarik, yang dilihat adalah apa yang jadi maksud dan tujuan yang yang dia lihat tidak telah-telah kanan kiri dan seterusnya. mazhar al basar wa matara. Ini faedah yang eh, istimbat yang bagus diambil oleh orang ini. Lakat ro'a min ayati Rabbil Kubra. Sungguh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat fiha melihat di sesuatu mentaha min ayati Rabbil Kubra. Ayat-ayat Rabbnya yang tanda-tanda kekuasaan Rabbnya yang besar-besar. Min di sini lihat sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Rabbnya yang besar-besar. Di antaranya adalah melihat obat Jibril dalam bentuk aslinya yang memiliki 600 sayap dan hal-hal yang lainnya. Maka ayat ini menunjukkan bahasa Jibril itu adalah makhluk yang benar-benar ada dan makhluk yang berdiri sendiri dan bukan nah, hayal yang ada dalam jiwa seorang Nabi sebagaimana akidah falasifah. maka kita masih bicara bantahan untuk falasifa yang ahli filsafat yang berkeyakinan bahasanya malaikat adalah eh, khayal, eh, imajinasi yang ada pada jiwa seorang nabi. Maka ayat di atas menunjukkan bahasanya itu bukanlah malaikat bukanlah imajinasi, namun adalah makhluk yang benar-benar ada dan berdiri sendiri. Dia bukan Arab namun dia adalah Jauha Waktu sahabat fi sahihain dan terdapat hadis dalam Sahih dan Muslim dari Aisyah radhiallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam eh, Anausnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kata Aisyah tidaklah melihat Jibril dalam rupa aslinya kecuali dua kali. Almarah Allah tibul ufuqil a'la kali yang pertama adalah di gua Hira ketika Nabi melihat Jibril berada di ufuk yang tinggi yaitu di tempat terbit matahari. Kemudian yang kedua adalah an-nazlatul ukhra, kali yang kedua yaitu pada saat di Sidratul Muntaha. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati Jibril alaihissalam di ayat yang lain bahasanya Jibril adalah Ar-Ruhul Amin. Demikian juga Allah sebutkan bahasanya Jibril itu adalah Ruhul Kudus ila ghair dzalika sifat dan sifat-sifat yang lain yang menjelaskan bahasanya Jibril adalah termasuk makhluk Allah yang sangat besar dan dia adalah di antara makhluk Allah yang hidup dan makhluk Allah yang punya akal sehingga Jibril demikian juga para malaikat yang lain adalah jauhar bukan arah namun jauhar karena dia adalah e, bisa berdiri sendiri dan bukanlah khayalan imajinasi yang ada pada jiwa Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana keyakinan mereka-mereka orang-orang yang sesat yaitu para ahli filsafat yang mereka mengaku-ngaku bahasanya mereka wali Allah dan mengaku-ngaku bahasanya mereka lebih pintar dan lebih tahu daripada para nabi ya, maka ini semua hadis, hadis dari Aisyah tadi demikian juga adalah dalil bahasanya Jibril adalah makhluk yang hakiki bukan khayal, bukan imajinasi sebagaimana akidah ahli filsafat. Demikian juga Allah mensifati Jibril dengan Ruhul Amin dan Ruhul Kudus insalil karena dia adalah makhluk yang berdiri sendiri. Dan telah berulang kali kita uh, singgung uh, sebab kenapa Jibril disebut roh yaitu Sribil disebut Aroh karena dia adalah yang membawa wahyu, yang bertugas membawa wahyu, yang wahyu ini adalah roh bagi hati. Sebagai nyawa adalah roh bagi badan dan karena dia membawa wahyu dan wahyu adalah sebab seorang itu mendapatkan al-hayah al-haqiqiyah fil akhirah. Kehidupan yang hakiki di akhirat dan Jibril adalah Al-Amin, makhluk yang malaikat yang bisa dipercaya, yang tidak khianat, tidak sebagaimana keyakinan Rafidah yang meyakini bahasanya Jibril adalah makhluk yang khianat. Yang diminta untuk memberikan wahyu kepada Ali bin Abi Thalib, namun malah wahyu diberikan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena katanya Ali itu mirip dengan Muhammad atau Muhammad mirip dengan Ali. Ta'alallah amma yakuluna uluan kabira. haula dan maksimal dari kajian yang dilakukan oleh mereka-mereka ahli filsafat adalah intinya adalah mengingkari usulul iman. Mengingkari rukun-rukun iman. Karena usulul iman atau rukun atau rukun iman dan beriman pada Allah, malaikat, kitab, rasul dan hari akhir. Sedangkan hakikat perkara mereka yaitu para ahli filsafat adalah mengingkari adanya sang pencipta. Fa'inam karena mereka menjadikan wujud makhluk itu sama dengan wujud khalik. Kemudian mereka mengatakan al-wujud wahid. Ya, wujud yang ada di alam semesta ini satu. Maka kata Syekhul Islam berkaitan kemudian karena mereka mengatakan wujud ini adalah satu, maka semuanya adalah Allah. Tidaklah terbedakan antara Allah dengan makhluk. Kata Syekhul Islam berkaitan dengan pendapat ahli filsafat ini kata Syekhul Islam ini wujud itu satu benar tidak salah nonton penjelasan Walami mayizu dan mereka tidak bisa membedakan antara bainal wahid bil ain wal wahid bil naw. Mereka tidak bisa membedakan yang satu wujud itu satu, namun satu ini ada satu yang bil ain. Satu pada makhluk-makhluk tertentu dan satu dalam artian satu jenis. Kalau jenisnya satu yaitu wujud. Manusia ini wujud, kambing juga wujud. Dan wujudnya manusia beda dengan wujudnya kambing. Tapi kalau masalah jenis wujudnya satu, ya benar satu. Ini manusia ini punya sifat wujud, kambing juga punya sifat wujud. Maka dari dilihat dari jenis wujudnya satu. Dan wujud malek wujud manusia, kalau wujud ini sudah dikaitkan dengan makhluk tertentu, maka wujud manusia beda dengan wujud kambing. Maka benar wujud itu satu, namun ada wujud yang satu, wujud yang sama itu bila ain ketika dikaitkan dengan makhluk tertentu atau binau atau ketika itu jadi jenis. Fa'inal maujudat karena senya segala makhluk yang ada itu punya titik kesamaan dalam sifat wujud. Semua makhluk hidup, semua makhluk yang ada di dunia ini ada ada batu, ada pohon, ada kambing, ada manusia, semuanya punya titik kesamaan yaitu semuanya punya sifat wujud semua manusia wujud, kambing juga wujud, pohon itu wujud, batu juga wujud. Semuanya punya titik kesamaan yaitu wujud. Sebagaimana semua manusia punya titik kesamaan dalam status sebagai manusia. Orang kafir manusia, muslim juga manusia. Muslim taat manusia, Muslim ahli maksiat juga manusia. Maka punya kesamaan dalam sisi sifat manusia, status sebagai manusia, wujud manusia. Demikian pula semua hewan punya titik kesamaan dalam status sebagai hewan, wujud sebagai hewan. Akan tetapi ya, titik kesamaan yang bersifat keseluruhan tadi bukanlah titik uh, tidaklah uh, tidaklah menjadi titik kesamaan kecuali ada dalam benak manusia. Ada dalam benak manusia. Wujudnya orang kafir, wujudnya muslim, wujudnya muslim yang taat, muslim ahli maksiat, ini semua punya titik kesamaan. Yaitu manusia. Punya wujud sebagai manusia. Namun itu cuma ada di benak. Itu cuma ada di benak orang. Adapun hakikinya, wujudnya orang kafir beda dengan wujud seorang muslim. Manusia sama hewan itu punya titik kesamaan yaitu ada, wujud. Namun adanya hewan beda dengan adanya manusia. Adanya hewan sama adanya manusia memang sama punya titik kesamaan yaitu ada. Namun ada yang ini itu bukan ada yang real, namun ada yang ada di pikiran orang. Adapun adanya manusia sama adanya hewan secara real maka itu berbeda. Adapun yang sama itu cuma ada di pikiran orang, ada di ayal, di alam khayalnya manusia. Wa illa ya, akan, tet, uh, akan tetapi fala, uh, e, hayawania, sifat kehewanan yang ada pada orang ya, manusia itu hewan. Punya unsur sifat hewan. Nah, sifat kehewanan yang ada pada manusia beda dengan kehewanan, kehewanan yang ada pada kuda. Langit wujud, manusia juga wujud. Kata Syekhul Islam, wujudnya langit Ya. Jika kita kaitkan dengan bendanya itu langit, itu berbeda dengan wujudnya Allah. Maka jika demikian, maka Allah itu wujud, makhluk juga wujud. Maka wujud itu satu. Nah, itu satu dalam nau. Yang ini cuma ada dalam pikiran Allah. Yang ini cuma ada di alam khayal, di alam imajinasi. Adapun jika wujud ini dikaitkan dengan dengan masing-masing yang punya wujud, maka nggak ada yang sama. Maka wujudnya sang pencipta jala jalalo itu mubayyinun berbeda dengan wujudnya makhluk. Dan hakikat perkataan mereka para ahli filsafat adalah sama dengan perkataan Fir'aun yang mengingkari adanya sang pencipta. Fa'ina makasihnya Fir'aun di dalam mengingkari hadal mewujud wal masyhur. Ya, alam dan makhluk yang ada ada bisa disaksikan. Akan tapi Fir'aun meyakini bahasanya makhluk tersebut mewujudun binafsihi. Ada dengan sendirinya tanpa pencipta. Lasani alahu tanpa pencipta. Wahai Wahaulah dan mereka para ahli filsafat mencatat Fir'aun dalam masalah itu namun akan tapi mereka para filsafat, filsafat zaamu mereka meyakini anahu Allah. Ya. Bahasanya semua wujud yang ada itu adalah Allah. Fakanu adalla minhu. Jadilah ahli filsafat ini lebih sesat daripada Fir'aun. Wa in kana qauluhu wa athar fasadan minhum. Meskipun perkataan Fir'aun ini wa adhar fasadan lebih nampak bahayanya dibandingkan perkataan Ali bin Safa. Padahal sebenarnya adalah lebih sesat. Walihada oleh karena itu mereka para ahli filsafat yang berkeyakinan wahdatul wujud mereka menetapkan bahasa para penyembah berhala mereka tidaklah menyembah kecuali menyembah Allah tidak salah karena mereka tidak menyembah Allah karena dunia ini wahdatul wujud wujud itu tunggal wujud makhluk yang sama dengan wujud khalik maka orang yang menyembah berhala itu tidak salah في منصب التحكم صيب السيف والحكم وإن جاز في الأوف الناموس كذلك قال أنا ربكم الأعلى أي وإن كان الكل ربا بنفسه فأنا ربكم الأعلى منكم فيما أعطيته في الظاهر من الحكم فيكم Kalau para ahli filsafat mengatakan berkaitan dengan perkataan Fir'aun dan karena Fir'aun itu fimansib dia memiliki jabatan atau hakum yaitu berkuasa karena dialah pemilik pedang dan pemilik hukum Wenjaza meskipun boleh Fi urfin namusi kadalik Dalam tradisi hukum semacam itu Kal Fir'aun mengatakan anak rabbukumul a'la. Aku adalah Rabbmu yang paling tinggi. Lainkan aku rabban binafsihi meskipun semuanya juga Rabb. Fa'ana rabbukumul a'la maka, maka, maka aku adalah ya, Rabb kalian yang paling tinggi bima itu zahir disebabkan aku telah secara secara lahiriah nah, akulah yang memberinya ya, yaitu memberi minal hukmi hukum aturan fikum di tengah-tengah kalian maka para ahli filsafat yang, yang mengaku sebagai muslim namun berkeyakinan uh, <clears throat> namun berkeyakinan dan wahdatul wujud dan mereka mengaku-ngaku adalah wali Allah mereka mengatakan ya, bahasanya salahnya Fir'aun Fir'aun itu sebenarnya benar Fir'aun itu sebenarnya benar itu salahnya apa? karena yang dia tetapkan sebagai roh cuma dirinya sendiri kalau semuanya itu dia tetapkan roh ah, itu gak salah kalau semua itu roh semua itu Allah Fir'aun semua benar tapi kalau yang jadi roh kok cuma dia salahnya Fir'aun tuh di situ, sesatnya di situ. Aslinya nggak sesat. Seandainya dia tetapkan semua adalah hak, dia tetapkan semuanya adalah Allah. Karena dia cuma menetapkan Allah itu adalah cuma dirinya, Wab itu cuma dirinya, ah, inilah kelirunya Fir'aun. Meskipun ya sebenarnya eh, perkataan Fir'aun itu bisa dimaklumi, bisa ditakwil supaya benar sesuai dengan akidah wahdatul wujud. Itu Fir'aun itu kan penguasa yang punya hukum. Maka ana rabbukumul a'la fi dhahir. Kalau kita pahami perkataan Fir'aun itu adalah ana rabbukumul a'la fi dhahir. Wa in kana rabban, maka itu benar. Maka itu benar. Kalau kita mau takwil agar sejalan dengan akidah wahdatul wujud, Bahasanya perkataan Fir'aun aku adalah Rob kalian paling tinggi adalah aku adalah Rob Rob kalian paling tinggi dari sisi lahiriah karena aku yang punya kuasa menetapkan hukum. Aku bisa bertindak apa yang aku tetapkan dan aku inginkan. Nah, kalau ini ya berdasarkan akidah wadatul wujud, nah ini sebenarnya bisa dimaklumi. Namun kesalahan Fir'aun menurut penganut paham wadatul wujud adalah karena menetapkan roh itu untuk dirinya semata yang lain tidak. Padahal yang benar semuanya celak. Kalau mereka para ahli filsafat penganut paham wahdatul wujud dan yang ngaku-ngaku sebagai wali Allah Ibnu Arabi dan teman-temannya mengatakan wala ma'alimatu sahara dan ketika para tukang sihir itu mengetahui benarnya perkataan Fir'aun dalam apa yang dia katakan maka para tukang sihir pun mengakui benarnya perkataan Fir'aun sehingga mereka berkata kepada Fir'aun faqdima antaqad maka putuskanlah tetapkanlah apa yang ingin kau tetapkan inna mataqdi hadil hayat dunia maka sendiri kau hanya bisa menetapkan ya, hukum dan aturan uh, di kehidupan dunia ini lihat mereka melakukan tahrif tentang makna sabdi ma'ang taqa. mereka katakan ya, kata Ibnu Arabi dan kawan-kawan sabdi ma'ang taqat itu maknanya adalah ikra dari e, para tukang sihir tentang kebenaran perkataan Fir'aun wa ana rabbukum fi zahir. Karena apa yang punya hukum? Ini dijadikan oleh Ibn Arab dan kawan-kawan sebagai persetujuan, pernyataan, pembenaran dari para tukang sihir Fir'aun. Bahasanya Fir'aun adalah Rob yang paling tinggi karena ada yang punya dan memegang hukum. Padahal maknanya bukan demikian. Mereka salah ini beriman dan Kemudian Fir'aun mengancam-ancam mereka e, mengancam-ancam mereka bahasanya Fir'aun akan membunuh mereka akan men menyalib mereka maka para tukang sihir mengatakan pada mereka terserah apa yang kamu katakan kamu juga e, kami tetap mau tetap beriman dan tidak mau beriman dengan dirimu putuskan apa yang kamu putuskan engkau paling-paling bisa menyiksa dan menghukum kami selama di dunia ini maknanya berdasarkan konteks ayat yang benar. Akan tetapi kita lihat Ibnu Arabi dan kawan-kawan mentahrif ayat ini. Dijadikan maknanya adalah ikrar rububiyah Allah. Eh, ikrar rububiyah Fir'aun. Lalu mereka Ibnu Arabi dan kawan-kawan mengatakan fasaha maka benarlah perkataan Fir'aun ana rabbukumul a'la. Wa kana Fir'aun ainul haqq Dan perkataan Fir'aun menurut Imam Arab dan kawan-kawan adalah ainul hak adalah kebenaran senyatanya. Lihat seandainya uh, ada orang yang alul hawa yang mau cari-cari uh, uh, punya tendensi untuk membenar-benarkan kesesatan maka dia bisa dan orang-orang liberal itu juga bisa nukil Ibnu Taimiyah itu makalahnya lebih mahal daripada jika yang dinukil yang lainnya. Tuh, orang kafir tahu tentang bagaimana keadaan siapa itu Syekhul Islam Maka jika orang-orang liberal ini nulis tulisan untuk menyesatkan umat kok bisa pakai embel-embel rujukannya itu macam fatwa Ibnu Taimiyah itu harganya itu lebih mahal duitnya lebih banyak daripada uh, kalau nukilannya orang lain kalau nukilan bisa Ibnu Taimiyah Ibnu Qayyim itu meningkatkan duitnya <clears throat> Maka mereka nukil kata Ibnu Taimiyah ketika mencerita, ketika mau membantah e, membantah kesesatan dan menceritakan omongan orang sesat. Nah, omongan orang sesat ini dijadikan sebagai perkataan Ibnu Taimiyah. Hmm, Caranya demikian. Ketika Syekhul Islam bahas aliran sesat, akan beliau nukil dulu. Nah, gimana perkataan mereka, pendapat mereka. Lalu setelah itu ada bantahannya. Ketika Ibnu Taimiyah itu Eh, menceritakan perkataan tokoh sesat atau aliran sesat, nah ini yang kemudian yang dikutip. Oh, ini ada di macam fatwa demikian demikian halaman sekian, juz segala halaman sekali eh, sekian. Padahal yang diceritakan adalah perkataan Syekhul Islam temnya ketika baru menukil perkataan orang sesat. Misalnya di sini perkataan dan keyakinan Ibnu Arabi ya, dan kawan-kawannya wakana fir'aunu ainal haq. Nah, kalau orang yang tendensius yang wah ini, ini mengatakan Fir'aun itu benar. Padahal ini menceritakan perkataan Ibnu Arabi dan kawan-kawannya. Wakana Fir'aunu ainal haq. Dan menurut Ibnu Arabi dan kawan-kawannya, Fir'aun itu adalah perkataan Fir'aun itu adalah kebenaran senyatanya. Inilah bukti kalau Ibnu Arabi dan kawan-kawannya mengaku sebagai wali Allah adalah orang yang ya, mengingkari al-khaliq. Kemudian yang kedua, akidah mereka ujung-ujungnya adalah mengingkari hakikat hari akhir. Maka mereka tetapkan bahasa penghuni eh, neraka itu mendapatkan kenikmatan di neraka sebagaimana penghuni surga mendapatkan kenikmatan. Mereka katakan bahasanya azabun alim, azab itu diambil dari kata-kata Adbon artinya air segar. Dan mereka azabun alim itu mendapatkan kesegaran di neraka. Mendapatkan nikmat di neraka. Sebagaimana penghuni surga juga mendapatkan nikmat di dalam surga. Maka mereka tetapkan ahli neraka Yata tak na'amun mendapatkan nikmat Bukan mendapatkan azab, mau mendapatkan nikmat. Karena azab dan kata-kata asbun kata mereka. Sebagaimana penghuni surga juga mendapatkan nikmat di surga. Maka jadilah mereka adalah orang-orang yang kafir dengan Allah dan hari akhir, kafir dengan para malaikat karena mereka mengatakan malaikat adalah khayal, khayal, imajinasi Nabi, kutub dan para rasul. Padahal mereka mengaku-ngaku anam khulafatul khaf. Mereka adalah manusia yang istimewa yang paling istimewa. Kesimpulannya orang-orang istimewa. Min ahli walayatillah dari golongan wali-wali Allah. Bahkan mereka mengaku-ngaku bahasanya mereka adalah manusia yang lebih afdol daripada para nabi. Bahkan mereka katakan para nabi yang mengenal Allah itu dari lentera mereka, dari sumber mereka. Boleh sahaja sebenarnya masalah ini atau tulisan ini bukanlah tempat untuk Bastin berpanjang lebar menjelaskan kesesatan mereka-mereka. Akan tapi dikarenakan pembicaraan kita adalah tentang wali Allah dan pembicaraan kita adalah membedakan antara wali Allah dengan wali setan. Padahal mereka-mereka adalah orang yang paling semangat untuk mengaku-ngaku jadi wali Allah padahal sebenarnya mereka adalah manusia yang paling semangat untuk jadi wali setan maka kami ingatkan hal tersebut oleh karena itu maka mayoritas perkataan mereka di sini hanyalah khayal hanyalah imajinasi setan dan mereka mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh penulis E, Futuhatul Makiyah yaitu Ibnu Arabi. Ibnu Arabi mengatakan Anna ardal haqiqah ya ardul khayal. E, dataran realita adalah dataran imajinasi. Yang namanya realita adalah imajinasi. Demikian kata Ibnu Arabi. Saya Sarif maka dia mengakui bahasanya hakikat yang dia bicarakan adalah khayal. Kata Syekhul Islam, wal khayal huwa mahalu tasyar fi Dan imajinasi manusia itulah tempat setan itu bermain. Setan itu sasaran dan tempat bermainnya untuk menyesatkan orang adalah dengan imajinasi-imajinasi, dengan hayal-hayalannya. Fa'ina syaitan karena setan kata Syekhul Islam membuat khayalan bagi manusia berbagai hal yang khayalan-khayalan tersebut berbeda dan menyelisih kenyataan sesungguhnya. Sebagaimana firman Allah wa man ya'si wa man ya'su an rahman siapa yang ya'su ayyurid an rahman berpaling dari peringatan Allah ar-Rahman Tentang makna zikir Rahman Bagaimana pernah kita bahas di awal-awal kitab ini Ada Berapa penafsiran? Hmm? Ada dua penafsiran itu tentang Makna rahman Apakah dia menjadi Bimana fa'il Ataukah Bimana maf'ul maka ada dua penafsiran tentang yang dimaksud wa mayyasyu am dzikrullah. Sebagaimana dikatakan Ibnu Qayyim, sebagaimana saya baca di al Qayyim Ibnu Qayyim. Nah, ada yang menjadikan rahman di sini adalah maf'ul bi. Sedangkan fa'ilnya adalah hamba. Maka barang siapa berpaling dari mengingat Allah, yaitu perbuatan hamba mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Rahman di sini adalah bermakna fa'il. Sehingga maknanya adalah barang siapa berpaling dari peringatan yang diturunkan oleh Allah rahman yaitu wahyu. Dan kata Ibnu Qayyim, pendapat penafsiran yang tepat adalah penafsiran yang kedua. Itu barang siapa berpaling an rahmat dari peringatan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga, juga kalau nggak salah ini yang diambil oleh penulis lain Iya. Iya betul. Eh? Mana? Maknanya Al-Quran. Maka peringatan yang diturunkan Allah Allah yaitu Al-Qur'an itu wahyu Nukai lahu syaitan maka kami ikatkan baginya setan maka setan itu jadi temannya Wa inna dan dunia setan sungguh menghalangi mereka dari jalan yang benar namun mereka mengira bahasanya mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Lihat, khayal. Wa yasabuna anahum muhtadun. Dan setan membuatkan khayalan untuk mereka, bahasanya mereka itu berada di atas hidayah. Padahal di atas di atas sesat. Dan setan bermain di khayal manusia. Ya. Setan membuat khayalan bagi manusia-manusia yang sesat ini, bahasanya mereka berada di atas hidayah. Hatta idza anak, sampai jika mereka telah datang kepada kami menghadap Allah, maka orang-orang tersebut mengatakan jalai ya ini wa bainaka budal masyiqain fa bi'sal Maka manusia yang disesatkan oleh setan berkata kepada setan, jalai ya ini wa bainak budal masyiqain. Seandainya ya, duh seandainya jarak antara aku dengan engkau wahai setan budal masyiqain se, se, sejauh eh, dua tempat terbitnya matahari. Tapi salkarin maka engkau adalah sejelek-jelek teman. Apa dimaksud masukwal Masyukwal? masukain di sini ya, maknanya adalah masyrik wal marib. Sejauh timur dan barat. sebagaimana uh, eh, ayah dan ibu disebut walidain matahari dan rembulan disebut kemarain maka timur dan barat disebut masyarakat namun berbeda dengan ayat Rabbul Masyikain wa Rabbul Maribain Allah adalah Rab dua timur dan dua barat Kali itu kain itu maknanya bukan timur dan barat karena lanjutannya ayat walaupun meribai Rab Allah adalah Rab tempat dua tempat terbitnya matahari dan dua tempat tenggelamnya matahari itu maksudnya dua terbitnya matahari di musim panas dan di musim dingin karena eh, posisi matahari itu geser enggak tetap munculnya di arah yang sama lain musim lain tempat eh, terbitnya. Di musim hujan sama di musim panas, misalnya di tempat kita, itu posisi matahari lain. Geser dan semakin ke utara, semakin ke utara. Demikian juga tenggelamnya matahari. Ya. Kadang pas di barat, kemudian kadang geser ke selatan. Nah. Tapi misal karena maka sejarah sejarah teman, wala yang faukum liyom idzalamtum annakum fil adabi mushtarikun dan tidaklah manfaat bagi kalian hari ini karena kalian telah berbuat dolim maksudnya kalian berserikat dalam adab Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga firman Allah sesungguhnya Allah la yaghfiru ayyushka di dalam mengampuni dosa syirik wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha dan Allah mengampuni ya, ma duna dzalika dosa-dosa di syirik liman yasha bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Duna di sini kata Ibnu Saimin di Mufid maknanya adalah tahta bukan siwa. Atau sebenarnya mungkin kita katakan maknanya adalah siwa Sedangkan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Allah tidaklah mengampuni dosa syirik, eh, dosa kekufuran yang bukan syirik, maka kita katakan itu adalah taksis untuk ayat ini. Maka jika dimaknai dunia di sini dimaknai siwa, maka dalil-dalil yang menunjukkan kalau Allah juga tidak mengampuni dosa kufur yang bukan syirik itu kita katakan taksis, ya, mukhasis. Dan jika kita tidak ingin terjadi taksis di sini, maka kita katakan dunia ini sebagaimana kata Muslimin dan kaum mufid bermakna ah Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Anfal atau sebelumnya. Wa may yadumu syaitanu ila dan tidaklah setan memberikan janji kepada mereka kecuali tipuan, yaitu khoyalah, khayal. Lihat, maka setan bermain di khayal manusia untuk menyesatkan manusia. Wakala syaitan ulama kudir amru dan berkatalah setan kepada para pengikutnya ketika ketetapan telah diputuskan. Siapa penghuni surga dan siapa penghuni neraka. Inna Allah wa'adakum wa'adal hak wa wa'adtukum tukum. Sini Allah telah memberikan janji kepada kalian janji yang benar. Sedangkan aku memberikan kepada kalian janji lalu lalu aku selisihi janjiku kepada kalian. Wa makana li alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum li. Dan aku tidaklah memiliki kekuasaan atas kalian kecuali sekedar mengajak. Lalu kalian menerima ajaanku. Siapa yang nyuruh kalian menerima ajakan? Aku kan cuma ngajak-ajak. Kalian saya yang mau menerima ajakan, kata setan. Falah talumuni walumu angkusakum. Maka setan mengatakan pada para penyembahnya dan para pemujanya, maka jangan salahkan aku, salah-salah kalian, diri kalian sendiri. Kenapa? Mana sama ajaanku. Mengaku juga cuma ngajak-ngajak. Allah maksa kalian ma'ana bimusrikum wa ma'antum bimusrikhi apa makna musrikhi penyelamat kalau nggak salah Faham. mughis maknanya. Memberikan pertolongan. Ma'ana bimusrikum maka aku tidak bisa memberikan pertolongan pada kalian dan kalian pun tidak bisa memberikan pertolongan kepada aku. Ini kafartu bima asrabtum, sunnya aku mengingkari bima asroktum aksuktumuni min qabl ya aku mengingkari keserikan kali, uh, eh, ke, uh, eh, perbuatan kalian menyekutukan aku dengan Allah Subhanahu wa taala min qabl itu sejak di dunia kata setan aku sudah mengingkari kalian untuk tidak uh, menyekutukan aku dengan Allah Subhanahu wa taala sejak di dunia Inna zalimina lahum adabun alim dan sebenarnya untuk orang-orang yang zalim, orang-orang kafir untuk mereka adabun alim, siksa yang pedih. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Anfal ayat yang ke-48 Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa idh zayyana syaitan a'malahu. Ketika setan membuat indah perbuatan mereka. Apa ini? Khayal. Ya. Ketika setan membuat indah aman, membuat bagus, membuat e, menampakkan baik amal buruk mereka. Apa yang dilakukan oleh setan? Bermain di khayal manusia. Maka ditimbulkanlah khayalan di benak manusia ini adalah amal yang baik padahal itu amal yang buruk. Wakala ghalibalakumul kemuliaan minan nas. Setan membuat imajinasi pada mereka dengan setan berkata pada orang-orang musyrik, la ghalibalakumul kemuliaan. Tidak ada yang bisa mengalahkan kalian pada hari ini dari uh, manusia. Tidak ada satupun manusia yang bisa mengalahkan kalian pada hari ini. Wah ini jarulakum dan aku adalah orang-orang yang menolong kalian. ini terjadi perkataan setan ini di, terjadi di perang Badar. Setan mau mem memotivasi orang-orang musyrik untuk berperang. mata tara'atil fi'atan maka ketika saling melihatlah dua rombongan tersebut ya, yaitu pasukan orang kafir dan pasukan kaum muslimin nakasa ala aqibai maka setan itu nakasa ayat bimana roja'a ala aqibai ya. roja'a ala aqibai itu balik kanan kalau baca kita roja'a ala aqibai kembali pada dua tumitnya dua tem eh, eh, ya. dua tumitnya Wakal ini bari umingkum. Kemudian setan mengatakan aku berlepas diri dari kalian. Ini aromala tarawna, ini akhafullah. Ini aku melihat apa yang tidak kalian lihat yaitu setan melihat malaikat yang membantu kaum muslimin dan sunyi aku melihat merasa takut pada Allah Subhanahu wa taala wallahu syadidul dan Allah adalah zat yang sangat keras hukumannya. ini bari umingkum maknanya aku berlepas diri yaitu dari menolong kalian. Aku tidak jadi menolong kalian. Karena aku melihat apa yang tidak kalian lihat yaitu setan lihat malaikat. Dan setan ketika itu berkata kepada orang-orang musyrik eh, dia berubah uh, eh, berupa dengan rupa manusia berwujud dengan wujud manusia disebutkan tetap tafsir jalan lain ya berwujud dengan rupa Suraqah bin Malik sehingga terjadi dialog maka ya dalil bahasanya e, setan iblis itu bisa berupa dengan rupa manusia berdasarkan keterangan anti tafsir bahasanya e, e, setan berkata demikian kepada orang-orang kafir ini ketika dia berupa dengan rupa manusia